nikmat iman dan Islam atas nikmat kesehatan dan pertolongan yang Allah curahkan kepada kita semua yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua secara khusus di bulan yang penuh berkah ini syahrul siyam wal qiyam syahrul rahmati wal barakat wal ghufran bulan yang membawa berbagai keberkahan. Bulan yang datang dengan penuh keberkahan dan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan karunia, rahmat dan pertolongannya kepada kita semua untuk melakukan ubudiyah melaksanakan ibadah baik di siang harinya atau di malam harinya dan dalam setiap kesempatan waktu hari-hari yang kita lewati di bulan yang penuh berkah ini Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah yang tidak terhitung banyaknya Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Sayyidul Anbiya wa Imamul Mursalin salawatullahi wassalamu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnati ila yumitin Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullahu taala. Kembali kita melanjutkan kajian akidah yang menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah akidah yang wajib kita yakini sebagai bekal kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan prinsip-prinsip dasar akidah ahli sunnah yang dijelaskan oleh Imam Abul Hasan Al-Ashari dalam kitab beliau Al-Ibana Nusulitiyana masih berkaitan dengan sebagian pembahasan yang dalam atau pembahasan yang berkaitan dengan sikap kaum muslimin terhadap penguasa. Kita telah jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa di antara prinsip dasar akidah ahli sunnah terhadap penguasa atau sikap ahli sunnah terhadap penguasa bahwa kita mendoakan kebaikan bagi pemimpin atau penguasa kaum muslimin karena kebaikan mereka merupakan kebaikan bagi masyarakat dan negeri. Ya. Kedudukan atau kebaikan mereka merupakan kebaikan bagi negara dan juga masyarakat. Oleh karena itu, kita harus mendoakan mereka dengan kebaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing pemimpin kaum muslimin untuk jalan-jalan kebaikan dan senantiasa memudahkan urusan mereka di dalam mengatur urusan negara dan juga rakyatnya. Kemudian berkaitan dengan hal ini maka kita dilarang sebagaimana akidah ahli sunnah untuk menentang dan cara kudeta atau demonstrasi atau melakukan hal-hal yang akan menimbulkan kerusakan yang akan menimbulkan fitnah terjadinya huru-hara atau aksi teror yang bermacam-macam ya yang akan menimbulkan kekacauan atau hilangnya keamanan atau stabilitas negara. Oleh karena itu kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah mereka ya menghukumi orang-orang yang melakukan hal itu sebagai orang yang telah menyimpang dari sunnah terjerumus ke dalam kesesatan faqal al-imam Abu Hasan al-Ash'ari wa nara dua li a'immatil muslimina bis-salah wal iqrar bi wa tadlili wa tadlila man ra'a al alayhi alayhim minhum tarkul istiqamah وندين بإنكار الخروج عليهم بالسيف وترك القتال في الفتنة dan kita ahli sunnah wal jamaah memandang meyakini ya untuk mendoakan ya mendoakan para pemimpin kaum muslimin dengan kebaikan dual iqrar bi imamatim dan mengakui tentang kepemimpinan mereka dan kita menyesatkan orang-orang yang atau menghukumi orang-orang yang keluar menentang penguasa keluar dari ketaatan pada penguasa yang telah dibaiat yang telah diakui kemimpinannya itu sebagai orang yang telah sesat idza dhahara minhum tarkul istiqamah apabila muncul dari pemimpin tersebut ya ketidakistiqomahan artinya dia tidak istiqomah berbuat zalim, buat kerusak atau buat kejelekan, ya. Wa nadidu bi inkaril khuruj alaihim bis Dan kita juga mengingkari ya orang-orang yang keluar menentang penguasa dengan senjata. Ya, dengan bermacam uh, senjata yang dia gunakan. Dan juga ahli sunnah wal jamaah meninggalkan ya ikut campur dalam peperangan di zaman-zaman fitnah. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Naam. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwa prinsip ahli sunnah wal jamaah di dalam hal ini kita taat pada penguasa dalam kebaikan. Taat pada penguasa dalam kebaikan dan tidak boleh kita ya membatalkan bayat atau ketaatan kepada penguasa selama mereka itu muslim ya selama mereka itu muslim kezaliman yang mereka lakukan atau dosa dan maksiat yang mereka lakukan tidak membolehkan kita untuk menentang dan melawan ya, atau melakukan aksi-aksi teror yang tentunya akan menimbulkan kerusakan menimbulkan fitnah menimbulkan ya hilangnya stabilitas atau keamanan bahkan akan terjadi pertumpahan darah yang tentunya bila itu terjadi wal iazabilah sulit untuk dibendung. Nah, kenapa demikian? Karena kezaliman penguasa ya mereka yang akan memikul dosanya. Mereka yang akan mempertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk taat kepada mereka tentunya dalam kebaikan kita tidak akan ditanya tentang dosa dan kezaliman penguasa tapi kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban kita terhadap penguasa kita mentaati kita mendengar ya atau kita menentang atau melawan penguasa dengan aksi-aksi tentunya yang merugikan nah ini akan diminta pertanggungjawaban kecuali bila penguasa telah buat kekufuran telah keluar dari Islam buat kufur dan boleh dilakukan hal itu aksi ya menentang atau mungkin kudeta tapi dengan syarat pertama kaum muslimin memiliki kekuatan untuk menyingkirkan penguasa tersebut dan mengganti dengan yang lebih baik kemudian tidak muncul kerusakan yang lebih besar kalau seandainya dilakukan hal itu, ternyata kaum muslimin tidak memiliki kekuatan untuk mendatangkan pemimpin yang lebih baik atau malah terjadi pertumpahan darah yang ya tidak bisa kita bayangkan kalau bagaimana terjadi pertumpahan darah, pembunuhan di sana sini, kekacauan, maka tidak ada arti mereka untuk menentang dan kudeta. Ini harus kita pahami. Ya. Dalam hadis hatta tarau kufran bawah lakum. nam Indakum minallahi burhan beliau memiliki dalil yang nyata tentang kekufurannya dia tidak ada takwil tidak ada keraguan nyata kekufurannya tidak juga dengan cara berijtihad menghukum tidak nyata sudah nyata kekufurannya baru diperbolehkan tapi dengan syarat syarat yang pertama yaitu kita mampu mendatangkan yang lebih baik dari pemimpin yang sebelumnya yang kedua tidak terjadi pertumpahan darah atau kerusakan mafsadah yang lebih besar ya karena apabila ada kerusakan dan maslahat dan kerusakan yang lebih besar dalam kaidah syariat, maka tidak boleh kita melakukan ya kemaslahat yang kita harapkan sementara akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar karena darul mafsadati muqaddam ala jalbil masalih menyingkirkan, meninggalkan kejahatan atau kerusakan yang akan muncul lebih diutamakan dari sekedar ingin mendapatkan suatu kebaikan. Nah, maka barang siapa yang menentang dan keluar dari ketaatan penguasa, penguasa yang telah resmi dibaiat atau diangkat atau dilantik, ya, maka mereka itu termasuk orang yang telah menyimpang dari sunnah, orang yang telah sesat keluar dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah perilaku kaum khawarij. Sekte khawarij itulah perilaku mereka, mereka yang keluar dari ketaatan pemimpin yang resmi, ya, seperti mereka keluar dari ketaatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pertama sekali munculnya sekte ini. Nah, kemudian kita juga mengingkari dengan keras mengingkari ya orang-orang yang angkat senjata menghadapi penguasa. Di zaman sekarang ini ya banyak cara atau aksi-aksi mereka lakukan. Ada yang dengan menurut mereka bom bunuh diri, ya meledakkan diri, ya ada dengan bermacam cara atau menembaki misalnya penguasa atau mungkin e, polisi yang sedang patroli misalnya untuk menjaga keamanan atau eh, penjabat-penjabat negara, ya aparat-aparat negara, mereka lakukan mereka berusaha untuk e, merusak atau mereka berusaha untuk e, melakukan teror dengan bermacam cara, Ya, ini semua adalah perilaku-perilaku yang bertentangan dengan uh, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka adalah para perusak. Ya, mufsiduna fil ar, bukan jihad visabilillah. Dan subhanallah ya, Allah Subhanahu Wa Taala bila menghendaki seorang hamba dapat hidayah akan ditunjuk pada jalan kebaikan. Tapi yang celaka, yang binasa, yang celaka orang yang ya Allah sesatkan pemahamannya dan tidak dibimbing untuk jalan kebaikan. Apa yang terjadi sekitar dua minggu yang lewat sebelum Ramadan ya, kaum muslimin berdoa ya, terjadi pemboman di misalnya di kampung Melayu kan begitu, dan dia membunuh dirinya ya. Subhanallah itu sebelum Ramadan berapa hari sebelum Ramadan kaum muslimin jauh sebelumnya berdoa ya untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Tapi yang syaqi, yang celaka dan sengsara ini yang meledakkan dirinya itu membunuh dirinya. Sungguh sangat merugi dan sangat celaka orang yang seperti itu. Ya, adapun yang mereka menamakan atas nama jihad itu kebohongan belaka. Nah, betul jihad, jihad fisabilillah syaitan. Jihad di jalan syaitan bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah Allah selamatkan kita. <clears throat> bisa bertemu dengan Ramadan. Adapun yang telah meledakkan dirinya orang yang telah sengsara dan celaka. Ya, perbuatannya merusak dan dia diharamkan oleh Allah dari bertemu dengan Ramadan karena membunuh dirinya sendiri. Belum lagi bagaimana ancaman bagi mereka yang membunuh dirinya di anti di akhirat kelak. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Kan tapi syaitan menghiasi perbuatan batil, perbuatan uh, propaganda mereka itu aksi mereka itu dengan e, menipu perhiasan, perhiasan yang menipu ya membisikkan ke telinga mereka ya membisikkan dalam hati mereka bahwa inilah jihad ayo jihad jihad yang bagaimana dengan membunuh diri ya membunuh orang yang tidak bersalah ya inilah kerusakan hadza fasadun kabir ini kerusakan yang sangat besar tiada lain kecuali jihad fisabilis syaitan jihad di jalan syaitan bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala Nah, kemudian juga di antara prinsip akidah ahli sunnah adalah meninggalkan ya, ikut campur dalam peperangan yang atau fitnah di dalam di zaman-zaman fitnah bila terjadi ya antara dua kubu dari kaum muslimin terjadi peperangan ya pertikaian di antara mereka maka dalam hal ini kaum muslimin menjauhkan menjauhi nah kaum muslimin menjauhi ya ikut serta dalam hal itu tidak ikut campur dalam hal itu baik dengan perkataan atau dengan aksi ya kenapa demikian kan ini zaman fitnah fitnah terjadi ya dan tidak jelas bagi kita mana yang berada atas hak dan mana yang berada atas batil maka dalam hal ini kaum muslimin tidak ikut serta mereka berdiam diri di rumah kenapa demikian sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas memberikan ancaman bahwa tidaklah ya dua orang mukmin yang mengangkat senjata dan saling membunuh ya illa kecuali Nabi SAW keduanya finnar yang membunuh dan yang dibunuh finnar ya. yang membunuh jelas dia telah membunuh saudaranya yang terbunuh kata Nabi SAW dia juga sangat ingin membunuh saudaranya itu tapi dia terbunuh lebih dahulu. Kalau seandainya dia punya kesempatan, maka dia akan membunuh yang membunuh dia. Jadi keduanya ingin membunuh. Keduanya ingin menghabiskan ya, ya atau menghabiskan nyawanya, kan begitu. Jadi niatnya sama-sama. Nah. Jadi bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis tersebut menjelaskan bila terjadi fitnah, pertikaian, eh, saling misalnya terjadi perangan atau saling terjadi aksi atau tumpahan darah di kalangan kaum muslim maka kaum muslimin meninggalkan hal itu menjauhi ya tempat-tempat fitnah yang seperti itu karena akan menimbulkan dosa karena dia tidak tahu ya kenapa dia dibunuh dan juga kenapa dia membunuh sementara itulah saudara dia ya inaman mu'minuna ikhwah maka ini merupakan ya akidah ahli sunnah yang wajib kita pahami dan juga harus kita ya yakini kebenarannya dan untuk kita perhatikan dalam hidup ini. Taib. Kemudian <clears throat> di antara akidah ahli sunnah yang lainnya adalah qala rahimahullah wa nuqirru bi khurudid dajjal kama ja'at bihi ar-riwayatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita penukir meyakini yaitu dengan apa akan keluar dajjal ya. sebagaimana yang terdapat riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khurud dajjal di akhir zaman, keluarnya dajjal, yang munculnya dajjal di akhir zaman itu merupakan pertanda kiamat kubra ya. tanda kiamat besar ya adapun tanda-tanda kiamat kecil udah banyak terjadi bahkan diutusnya Nabi Muhammad merupakan pertanda kiamat karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terjadi bermacam fitnah ya pertumpahan darah dan juga manusia telah bernomor mencari dunia kan begitu dan hal-hal yang lain itu merupakan fitnah dan merupakan juga tanda-tanda kiamat sugra akan tapi tanda-tanda kiamat kubro kiamat yang setelah begitu munculnya tanda-tanda terakan hancur dunia ini ya terjadilah kiamat manusia akan mati seluruhnya maka itu diantaranya adalah khurud dajjal munculnya dajjal dan ini telah dijelaskan dalam hadis ya eh, hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak satupun negeri yang ada di permukaan bumi ini kecuali akan dimasuki akan diinjak oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah dua tempat ini ya Mekah dan Madinah Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjal tidak satupun negeri tempat di dunia ini kecuali akan diinjak Allah tahu akan dimasuki akan didatangi oleh Dajjal kecuali dua negeri dua tempat Mekah dan Madinah laisa laha min niqab eh, min niqabiha naqabun illa alaihi almalaikatu safina yahrusunaha thumma tarjufu almadinatu bi ahliha thalatha rajafat fayakhruju fayukhriju Allahu kulla kafirin wa munafiq rawahu al-Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak satu pun ya eh, gerbang dari gerbang-gerbang kota Mekah dan Madinah itu kecuali ada di sana para malaikat yang bersaf-saf berbaris ya. Eh, mereka menjaga. Jadi malaikat dengan senjata yang eh, Allah izinkan ya yang ditugaskan oleh Allah itu menjaga. Ini kita yakini ada malaikat yang tugasnya nanti di akhir zaman Allah utus mereka untuk menjaga kedua tanah suci ini Mekah dan Madinah ya ini kedua tanah suci dijaga tidak satupun ya jalan menuju kota Madinah atau masuk kota Madinah dan Mekah tanah haram Mekah dan Madinah kecuali di sana ada malaikat yang bersop-sop berbaris dengan senjata yang lengkap ya mereka menjaga kota Madinah ya, seperti itu kemudian setelah itu Madinah akan berguncang tiga kali guncangan yang dahsyat dan tatkala setiap goncangan tersebut maka Allah dengan goncangan tersebut Allah akan mengeluarkan dari Madinah semua orang-orang yang eh, kafir wa munafik. Jadi yang kafir, yang munafik, yang dia mungkin selama hidupnya memperlihatkan Islam tapi eh, menutupi ya eh, kekufuran munafik. Dengan tiga goncangan yang dahsyat tadi itu mereka akan keluar terusir dari kota Madinah dan mereka akan mengikuti dajjal tersebut. Nah. Ini hadis yang sahih yang kita imani. Dan khurudud dajjal itu ya merupakan salah satu dari sepuluh tanda-tanda kiamat besar. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan qal innaha lan takuma hatta taruna qablaha asharati ayat. Sesungguhnya kiamat besar itu tidak akan terjadi kecuali bila kalian melihat sepuluh tanda-tanda kiamat itu. Kemudian Rasul menyebutkan Wadakar Dajjal ya. Kemudian Rasul menyebutkan Dajjal e, Kemudian Dalam hadis tersebut ya, Innaha La yakhfa alaikum dajjal la yakhfa alaikum Ya dalam hadis sebutkan Inna Allah laysa bi'awar Wa ashara biyadihi la'inaihi Wa anna al-masih Dajjal a'war Ainul yumna dalam hadis sebutkan bahwa dajjal itu apabila keluar itu tidak akan ya e, tersembunyi bagi kalian. Artinya kalian akan mengetahui siapa itu hakikat dajjal itu. Kenapa demikian? Karena dajjal itu memiliki mata yang tama, ya tama yang buta atau e, salah satu dari matanya itu mata sebelah kanan tidak bisa melihat. Ya. Mata yang buta dan muncul bulu apa namanya itu bola matanya itu muncul keluar. Nah, begitu dan tidak bisa melihat. Nah, Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Karena dajjal begitu keluar, Allah berikan dia kekuatan dan izin kepadanya untuk bisa membuat suatu hal-hal yang ajaib. Yang apabila orang-orang tidak mengetahui hakikat dajjal, dia akan tertipu. Ya, ini adalah Tuhan menurut mereka. Ya, dia bisa menghidupkan, memintakan suatu tempat untuk tumbuh tanaman akan tumbuh, ya mendatangkan api dia akan datang neraka atau surga seperti itu. Nah, atau membunuh seorang kemudian menghidupkan kembali. Nah, apabila seorang tidak mengetahui hakikat dajjal, maka dia akan tertipu. Orang-orang munafikin dan orang-orang kafirin ya mereka akan tertipu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan eh, nah Rasul SAW menyebutkan bahwa Masihud Dajjal itu itu salah satu dari matanya itu mata kanannya itu yaitu buta. Ya. Dan sedikit akan menonjol ya bola eh, bola matanya menonjol keluar. Nah, itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Dan orang-orang yang beriman mengetahui bahwa Allah Subhanahu memiliki dua mata. Ya. Disabi awar, kan begitu. Ya, ini diantara akidah ahli sunnah kita yakini Allah itu memiliki dua mata. Ya, akidah ahli sunnah sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Nah, kemudian juga Dajjal ini begitu keluar itu tertulis di jidatnya, ya, itu tertulis tiga huruf, ya, kaf kemudian fa ra dan orang beriman bisa membaca kafara kafir kan atau kafir begitu kafara tapi orang-orang munafikin mereka tidak pun tidak bisa membaca hal itu nah Kemudian khurud dajjal ini sebagai dijelaskan tadi adalah salah satu dari sepuluh tanda-tanda kiamat besar. Dan itu disebutkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis ya eh, sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menyebutkan bahwa lan taquma as-sa'atu hatta taraw asyara ayatin qablaha. Tidak akan terjadi kiamat kecuali bila telah muncul dan melihat ada 10 tanda-tanda yang menunjukkan hal itu. Dan keluarnya tanda-tanda itu adalah berurutan, ya. Jadi keluar yang pertama, yang kedua, ketiga terus sampai terakhir, ya, terbitnya atau e, keluar Eh, apa namanya itu ada matahari yang akan terbit di belahan barat. Baik kita baca hadis yang menjelaskan hal itu dalam Sahih Muslim Nabi SAW menyebutkan qal lan taquma hatta tarau ashra ayatin qablaha. Kemudian Rasul menyebutkan ya ad-dajjal ad-dajjal itu dajjal ini yang pertama, kemudian ada bah binatang yang muncul bagaimana bentuk binatang itu wallahu alam tapi binatang yang bah binatang bumi yang muncul dari bumi keluar kan begitu wa tulu isyams min maghribiha ya itu ini yang ketiga ya tulu isyams min maghribiha yaitu matahari terbit dari belahan barat nah dari barat taib itu yang ketiga wa nuzuli Isa yang keempat turunnya Isa alaihissalam jadi kita akidah ahli sunnah kaum muslim yakin Isa itu tidak mati tapi diangkat oleh Allah barrafa'ahu Allah ilaih Allah angkat dan dia akan turun di akhir zaman akan turun dan akan berhukum dengan agama Nabi Muhammad dan akan membunuh ya khinzir akan juga memecah yaitu salib-salib palang salib itu akan dipecah ya akan oleh Isa alaihi salam. Taib. Kemudian yang keempat yang kelima adalah Ya'jud wa Ma'jud. Keluar Ya'jud wa Ma'jud. Nah. Kemudian ada tiga goncangan, tiga alat, tiga khusub yaitu pembenaman dibenamkan oleh Allah jadi tiga tiga apa nama salah khusufat jadi bumi terbuka begitu dan kemudian terjadi yang pertama khasfun fil maghrib ditenggelamkan Allah dalam bumi ada tiga yang pertama di masyrik kemudian yang kedua fil maghrib dan yang ketiga jaziratul arab timur dan barat kemudian jaziratul arab akan bumi ini akan ya ditenggelamkan oleh Allah terjadi ya penenggelaman, eh, penenggelaman yang luar biasa ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Itu. Kemudian wa akhiru dzalika narun yakhruju min al yaman tatrudun nas ila al mahsyar. Yang terakhir yaitu api yang akan muncul dari negeri Yaman yang akan mengusir ya manusia menggiring manusia kepada mahsyar. Nah, seperti itu. Jadi itu 10 tanda yang disebutkan Nabi SAW dalam uh, hadis secara kolektif, secara bersamaan, ya, bahwa yang pertama adalah Dajjal, kemudian binatang yang akan muncul dari bumi, kemudian terbitnya matah di belahan eh, di belahan barat, kemudian turunnya Isa alaihi salam kemudian Ya'jud Ma'jud, kemudian terjadi tiga eh, apa namanya itu khusu yaitu penenggelaman ke bumi, ya yaitu pertama khusub fil maghrib khusub di bagian timur ya, kemudian khusub di bagian barat fil masyriq wal maghrib kemudian khusub di jaziratul arab kemudian setelah itu akan muncul ya api dari e, daerah Yaman nah, sumbernya dari negeri Yaman kemudian api tersebut akan mengusir manusia menuju padang mahsyarnya seperti itu nah padang mahsyar nam yatrudun nas ila mahsyarihim itu kita imani, kita yakini. Apabila itu telah muncul, maka tentu akan terjadi kiamatul kubra. Dan kapan itu terjadinya? Wallahu alam ilmunya itu hanya dalam ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan inna lan takum as-sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah bahwa tidak akan terjadi kiamat kecuali bila tidak ada lagi dunia ini orang yang mengucapkan Allah, mengucapkan la ilaha illallah. telah mm, dalam kondisi manusia yang telah tidak beriman lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Itu diantara juga akidah Ahlussunnah ini tentang permasalahan tanda-tanda kiamat. Tentunya perincian dari setiap tanda tersebut ya terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian selanjutnya Al Imam Eh, Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah menjelaskan prinsip akidah ahli sunnah yang lain faqala rahimahullah wa nu'minu bi'adabil qabri wa munkarin wa nakir wa musalatahuma wa musaalatahuma na'am wa musaalatihima al-madfunina fi quburihim dan kita yaitu al sunnah wal jamaah mengimani meyakini tentang azab kubur dan juga mungkar wa nakir dan pertanyaan mereka berdua ya kepada orang-orang yang dikuburkan atau orang-orang yang di dalam kubur. Nah. Dan ini merupakan salah satu prinsip dari prinsip akidah al-sunnah yang berkaitan dengan iman bil yaumil akhir. Untuk mina eh, bil yaumil akhir. Ya, kita mengetahui salah satu dari rukun iman adalah iman pada yaumil akhir. Nah, di antara perkara yang wajib kita imani berkaitan dengan iman yaumil akhir adalah iman dengan azab kubur. Ya. Dan juga beriman dengan fitnatul kubur. Nah, apa perbedaan antara azab kubur dengan fitnatul kubur? Fitnatul kubur adalah pertanyaan dua malaikat mungkar wa nakir terhadap atau pertanyaan akan dilontarkan oleh malaikat mungkar wa nakir kepada setiap manusia yang dikuburkan dalam kuburnya di alam barzah. Ya. Adapun azabul qabr, azab kubur setelah proses terjadinya ya pertanyaan tadi maka di sana bagi yang tidak bisa menjawab maka akan terjadilah di sana wal billah apa yang dengan azab ya azabul qabr bagi yang mereka menjawab maka mereka akan menambah menam, merasakan mendapatkan nikmatul qabr itu na'imul al kubur jadi ada azab kubur dan nikmat kubur nah kenikmatan di alam kubur dan ini wajib kita imani dan ini perkara di antara perkara-perkara yang gaib yu'minuna bil gaib dan para orang yang beriman mereka adalah beriman dengan perkara-perkara yang gaib nah karena telah terdapat di dalam Al-Quran Di dalam hadis-hadis yang sahih Tentang ya e, perkara tersebut Ini kejadian di alam barzakh Sekarang kita di alam dunia ya Alam nyata Dan akan ada nanti alam barzakh Barzakh itu ya e, apa namanya perantara antara dunia dengan akhir barzah pertengahan jadi di antara kedua alam tersebut ada alam yang akan kita lewati yaitu barzakh alam kubur nanti setelah itu ya Allah akan bangkitkan hambanya seluruh manusia dari kuburnya dan akan digiring kepada mahsyar pada hari kiamat nah Taib. tentang masalah azabul kubur ini ya telah terdapat di dalam Al-Quran dan juga di dalam Eh, hadis yang sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang azab kubur tersebut. Di antaranya hadis atau di antaranya Al-Quran, ya dalam surah Ghafir disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang keluarga Fir'aun yang uh, sejak dia dibinasakan oleh Allah, mereka dibinasakan oleh Allah sampai sekarang itu terus diazab pagi dan petang nanti pada hari kiamat mereka akan dimasukkan ke neraka atau azab yang lebih dahsyat lagi ya qala Allah qala Allah taala wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب jadi mereka telah di uh, haqa bi ali fir'auna su'ul adab telah diliputi ya apa itu keluarga Firaun suul adab, adab yang sangat ya pedih. Itu sekarang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. an bagaimana azabnya? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Jadi mereka dihadapkan ke neraka ya di pagi dan di petang hari. Itu azab mereka sekarang, dihadapkan ke neraka mereka dalam kubur mereka dihadapkan terus di pagi dan petang hari mereka dihadapkan disuguhkan ke neraka waliyazubillah ya. kemudian setelah itu pada hari kiamat wa apabila terjadi kiamat maka mereka akan dimasukkan ke dalam azab yang sangat pedih yang lebih dahsyat dari yang mereka alami sekarang ini nah ini menjelaskan bahwa ada azab yang lebih ringan yaitu di alam kubur dan azab yang lebih dahsyat nanti pada hari kiamat. Nah, <clears throat> begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ya e, orang-orang kafirin wa yauma sah. sa'ah. Nah, yauma taqumu e, sa'atu e, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-An'am bahwa Allah menyebutkan bahwa mereka orang-orang yang berbuat kezaliman, orang-orang yang buat uh, kejahatan kan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma tujzauna al huni bima kuntum bima kuntum nam bima kuntum dan Allah Subhanahu wa taala al-yawma tujzauna al huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa bima kuntum uh, wa bima kuntum uh, na'am al-yawma tujzauna adzab al-huni ma kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Nah, surah Al-An'am. Bahwa pada hari ini yaitu sekarang ini mereka itu diazab yamutujzauna adzabal hun azab yang lebih ringan disebabkan ya mereka berbuat atau mengatakan sesuatu yang batil kepada Allah atau atas nama Allah Subhanahu wa taala dan juga disebabkan mereka ya berbuat kesombongan sombong dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka sekarang diazab ya di alam kubur tapi azab itu masih ringan bila dibandingkan dengan azab yang Allah sediakan bagi mereka di e, akhirat kelak tatkala terjadi kiamat. Nah, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Itu diantara ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang azabul kubur dan ayat yang lain yang senada dengan hal itu. Adapun ya di dalam hadis tidak diragukan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan tentang azabul kubur. Bahkan dalam hadis Bara bin Azib yang panjang hadisnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung ya pada Allah dari azabul kubur. Wa a'udhu billah min azabil kubur aku berlindung pada Allah dari azabul kubur kemudian begitu juga dalam di antara doa yang e, kita ucapkan setelah tasyahud kita juga berlindung dari fitnatil qabri wa adabil qabr ya fitnatul dajjal masih dajjal wa fitnatil mahya wal mamati fitnatil masih dajjal fitnatil kubur termasuk juga fitnatul kubur dan juga azabul kubur dan juga fitnahnya dajjal dan juga fitnah kehidupan begitu juga dalam hadis bahwa Nabi SAW melewati ya dua kuburan kemudian Nabi mengatakan innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir ya bahwa keduanya itu sedang diazab penghuni kubur itu sedang diazab dan tidaklah mereka diazab sebabkan suatu yang begitu besar ya di antara kedua atau penyebab kedua mereka itu diazab pertama adalah mereka tidak beristinja lastanji min baulihi tidak beristinja dari baulnya dari kencingnya kemudian juga mereka yang yamshi bin namimah yang terus ya menebarkan namimah menggunjing dan juga ya seperti itu menebarkan namimah di kalangan manusia tujuannya untuk merusak nah ini penyebab mereka diazab jadi tidak diragukan bahwa azabul qabr ya telah ada dan sekarang penghuni kubur mereka ada yang diazab dan mereka ada yang mendapatkan kenikmatan nah dan itu kita imani dan kita yakini. Begitu juga tentang uh, eh, mungkar wa nakir. Mungkar wa nakir adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanya setiap ya manusia yang dikuburkan. Nah, dan mereka dinamakan mungkar wa nakir karena penampilan mereka ya sungguh sangat menakutkan. Ya. Menakutkan penampilan yang mungkar sekali menakutkan. Nah, dan mereka datang itu untuk menanya setiap manusia yang dikuburkan. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan tentang fitnah uh, al-qabr. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Eh, sebelumnya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli fil hayati dunia wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan ya orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, perkataan yang uh, nam sabit, perkataan yang kokoh yang mereka yakin untuk menjawabnya fil hayati dunia dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qal nam wa fil qabri idza qila lahu mar rabbuk wa ma eh, dinuk wa man nabiyyuk." Dan itu ada di alam kubur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat akan bertanya, "Siapa Rabbmu? Siapa nabimu dan juga apa agamamu?" Adapun orang-orang yang beriman, mereka akan menjawab. Adapun orang kafirin atau orang fasik, mereka tidak akan bisa menjawab mereka hanya bisa membuka mulut ya tapi tidak bisa menjawab nah yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah <coughs> begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan idza qubira al mayyit aw ahadukum atahu malakani aswadani arzaqani wa azraqani azraqani يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل ya ila akhir hadis rahu tirmidzi apabila salah seorang kalian dikuburkan maka akan datang dua malaikat yaitu aswadan yang hitam hitam yang bercampur dengan biru ya azraqan hitam kebiruan. Bagaimana warna itu bisa kita bayangkan hitam bercampur biru. Nah, yuqalu oleh ahadima salah seorang dinamakan dengan mungkar dan yang kedua dinamakan an-nakir. Kemudian keduanya akan bertanya apa apakah atau apa yang kamu katakan tentang orang ini yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kamu beriman mengikutinya atau tidak. Nah, itu menjelaskan adanya fitnah al kubur Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah azza wajalla. Kemudian di dalam hadis disebutkan bahwa ternyata ada orang-orang yang akan mendapat ya keamanan dari fitnatul kubur, dikecualikan dari fitnatul kubur. Di dalam hadis disebutkan ada tiga orang, tiga ya, Eh, orang yang akan selamat dari fitnatul kubur artinya mereka tidak akan ditanya dan ini sesuai dengan hadis ya pertama mereka orang yang murabit yang mereka selalu berjaga-jaga di perbatasan negeri kaum muslimin dari ya mereka berjaga dari serangan musuh menjaga pos-pos ya penjagaan yang ada di perbatasan e, negara kaum muslimin atau nah e, kemudian yang kedua adalah syahid orang yang mati syahid di jalan Allah. Dan yang ketiga adalah terdapat dalam hadis seorang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat. Yang pertama al-murabit dalam hadis disebutkan bahwa ribatu yaumin ya ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami eh, min siyami syahrin wa qiyamihi. Kemudian Nabi melanjutkan wa idza mata ujriya alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu nam wa ujriya rizquhu wa amina al-fattan rawahu muslim ribat ya berjaga-jaga di pos penjagaan perbatasan negeri kaum muslimin di pada suatu hari ya yaumin pada satu hari walaila nah, satu hari semalam khairun lebih baik dari puasa sebulan penuh atau menghidupkan sebulan Ramadan itu dengan ibadah. Apabila seorang meninggal, ya, apabila dia meninggal sedang berjaga-jaga di pos penjagaan perbatasan negeri kaum muslimin itu, maka dia akan diberikan amalannya sebagaimana dia dahulu beramal, ya. Kemudian begitu juga akan diberikan rezekinya dan dia akan aman dari al-fattan, yaitu yang akan memberikan pertanyaan fitnatul kubur yaitu munkar wa nakir hadis rawahu muslim yang kedua mereka yang mati syahid Nabi saw juga menjelaskan bahwa Nabi ditanya ma balul mu'minuna yuftanuna fi kuburihim illa syahid Kenapa orang-orang beriman akan ditanya di kubur mereka kecuali syahid yang mati syahid? Nabi SAW mengatakan, "Kafa bariqatu ya kapa bariqatu as-sayfi ala ra'sihi fitnah cukuplah kilauan ya pedang senjata yang ada di kepala mereka ya itu sebagai fitnah tidak diragukan mereka yang berjihad jalan Allah menghadapi serangan musuh dengan berbagai senjata kilauan pedang mereka yang akan memenggal dan memotong leher mereka itu dah luar biasa fitnah yang luar biasa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup itu sebagai fitnah bagi mereka sehingga nanti di yaumil qiyah atau pada alam kubur mereka tidak mendapatkan fitnah atau pertanyaan mungkar wa nakir lagi. Nah. Hadis ini diriwayatkan Imam An-Nasai. Hadisnya sahih. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah seorang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man mata yaumal jumu'ati نعم يوم الجمعة أو ليلة الجمعة نعم ما من مسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله fitnah al-qabr. Nah, rawahu Tirmizi dan hadis ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah yaitu sahihun fil hadithu sahihun uh, al hadithu bi turuqihi bi majmu'i turuqihi hasanun aw sahih kata beliau. Ya tidak seorang pun dari muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia dari fitnatul kubur. Hadis riwayat Tirmizi Syekh Albani mengatakan hadis ini dengan kumpulan turuknya atau riwayatnya itu hadis yang hasan atau hadis sahih. Itu berapa hal yang berkaitan dengan seputar masalah fitnatul kubur dan juga azabul kubur. Ya, intinya bahwa kita meyakini, mengimani karena hal itu semua telah terdapat dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih. Dan ini perkara yang berkaitan dengan iman bi yaumil akhir dan perkara yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib yang wajib kita imani. Dan dalam hal ini kita tidak boleh merekayasa dengan akal kita. Seperti orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang yang menggunakan akal semata dalam beragama atau dalam mencari kebenaran menurut mereka, betapa banyak dari hal-hal yang seperti ini mereka rekayasa, mereka ya analogikan mereka menggunakan akal semata sehingga mereka sesat menyebabkan mereka mengingkari hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang gaib ini. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah iman kita dan keyakinan kita dengan eh, hal-hal uh, yang berkaitan dengan akidah al-sunnah wal jamaah. Demikian wallahu alam. Nah, baik, sekarang jazakallah khair. Barakallah fiik atas waktu yang telah dilangkan dan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini yang mudah-mudahan para pemirsa sekalian bisa mengambil faidah dari apa yang telah disampaikan. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya langsung silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon ya di 0218236543 ataupun bisa melayangkan pertanyaannya di layanan pesan singkat ya di 0819896543. Baik, kesempatan pertama yang kami berikan di layanan telepon silakan di 0218236543. Halo. Silakan. Sudah yang terhubung? Ya, sambil menunggu mungkin kami akan angkat. Ya, sudah yang terhubung. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dari hamba Allah di perjalanan ya Ustaz. Silahkan. Tanya, e, eh, Dajjal itu dari golongan manusia atau jin Ustaz? Karena saya pernah dengar hadis bahwa e, Dajjal itu di kandungan ibunya selama 12 bulan. Tapi ada juga hadis yang saya tahu bahwa di zaman Rasulullah pernah Atamimi kalau nggak salah bertemu Dajjal di suatu pulau itu gimana? Apakah itu benar Ustaz? Dan. Ya. Bagaimana menggabungkan dua hadis tersebut? Syukron. Assalamualaikum hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih pada ibu yang bertanya tentang masalah dajjal apa juga dari keturunan ya Nabi Adam kan begitu manusia atau ya seperti disampaikan tadi dia dikandung ibunya 12 bulan saya tidak tahu hadis tersebut tapi yang jelas dia yang sahih ya Dajjal itu juga dari keturunan manusia juga bukan dari keturunan jin bukan manusia nah jadi hadis yang sahih atau yang menjelaskan hal itu itu ya e, kesimpulannya adalah Dajjal tersebut juga dari keturunan manusia dan juga e, apa yang disebutkan dalam hadis jasasa tersebut juga ini menunjukkan bahwa Dajjal itu dari keturunan ya e, manusia bukan dari keturunan jin. Nah, wallahu a'lam. Nah. Nah, ya. Baik, sekarang jazakallahu atas jawaban analista demikian dan selanjutnya kami masih berikan kesempatan di layanan telepon silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali ya di 0218236543. Silakan, halo. Nah. Sambil menunggu kami uh, Halo, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Riswati di Pamulang. Ibu Riswati di Pamulang, silahkan. Uh, Pak Ustadz, uh, apa sih yang dimaksud orang sunnah terus bukan orang sunnah itu maksudnya bagaimana sih Pak Ustadz? Emang ada uh, orang yang tidak menjalankan puasa sunnah atau sholat sunnah? begitu Pak Ustadz, maksudnya gimana saya nggak paham. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin bisa bisa difahami pertanyaannya. Baik. Hmm. Ya, jadi ibu itu bertanya tentang siapa itu orang sunnah, itu ahli sunnah maksudnya, mungkin begitu ya. Pada saat ini kan sering bisa. Terima kasih nah. kepada ibu yang bertanya. Yang saya pahami dari pertanyaan beliau adalah itu orang sunnah. Jadi Makin dimaksud mereka yang melaksanakan sunnah, sunnah Nabi atau mungkin sholat sunnah atau puasa sunnah atau apa yang dimaksud dengan istilah sunnah ini. Ya, itu yang saya pahami. Mudah-mudahan itu maksud dari ibu yang bertanya. Taib. Uh, yang dimaksud dengan uh, orang sunnah atau ahli sunnah atau sunni kan begitu dinisbatkan kepada sunnah. Jadi ahlu sunnah. Jadi orang yang spesial ya di dalam mengikuti sunnah, mengamalkan sunnah. Dan sunnah yang dimaksud itu adalah e, pedoman hidup Nabi, tuntunan hidup Nabi, jalan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksud dengan sunnah. Dan ini mencakup perkara ya pertama akidah, ibadah, akhlak dan seluruh hal-hal berkaitan dengan agama ini. Itu sunnah Nabi, jalan hidup beliau. Itulah yang beliau jalani dalam hidupnya. Dia akidahnya kepada Allah, ya, dan akidah-akidah yang lain. Bagaimana tauhidnya, bagaimana keimanannya, bagaimana akidahnya, ya. Bagaimana ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlak beliau, Nah itu semua adalah sunnah Nabi. Dan tatkala kita mengatakan orang sunnah, ahli sunnah, ya artinya mereka yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan beliau. Nah, kendati mereka tentunya e, tidak sama tingkatan ya mereka dalam mengikuti hal itu. Berbeda-beda sesuai dengan tingkat keilmuan mereka. Tapi mereka meyakini bila seorang meyakini dia dalam hidup ini terus mengikuti sunnah bersungguh-sungguh untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berakidah, dalam beribadah, di dalam ya berakhlak maka mereka adalah ahli sunnah tapi bila mereka telah menyelisih hal itu maka juga tidak dimakan ahli sunnah lagi ya dimakan ahli bid'ah wal ahwa karena lawan dari sunnah itu bid'ah atau hawa nafsu maka setiap orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi maka dia mengikuti hawa nafsunya ya fa illam yastajibu lak fa'lam annahum yattabi'una ahwa'ahum jadi kalau mereka tidak mengikuti engkau Muhammad tidak menerima ya tidak memperkenankan seruan engkau wahai Muhammad ya Rasul menyuruh kepada agama Allah Rasul menyuruh kepada ya sunnah beliau maka jika mereka tidak menerima hal itu maka tiada lain mereka hanya mengikuti hawa nafsunya jadi maksud ahli sunnah adalah mereka yang bukan sekedar mengamalkan amalan-amalan sunnah saja solat wajib ada solat rawatib sunnahnya puasa wajib ada puasa sunnahnya zakat wajib ada sadakahnya. bukan itu yang dimaksud lebih umum dari itu karena amalan-amalan yang sunnah tadi termasuk pada sunnah Nabi secara umum ya sunnah yang berarti pandangan atau e, perjalanan hidup beliau panduan hidup beliau ya e, tuntunan hidup beliau sebagaimana kita Imam Ibnu Rajab rahimahullah sunnah itu adalah at-tariq al-maslukah jalan yang ditempuh oleh Nabi yang selamat dari perbuatan atau e, dua perkara syubhat atau syahwat nah itu yang sunnah Nabi yang kita maksud Nah, termasuk dalam hal ini akidah. Ya, akidah yang sesuai dengan akidah Nabi yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Itu ahli sunnah. Kemudian tanda-tanda ahli sunnah itu ya e, ada tanda-tanda yang menunjukkan mereka itu ahli sunnah. Kalau mereka tidak memiliki tanda itu berarti mereka telah berbohong menamakan ahli sunnah. Tanda yang paling e, jelas dalam kehidupan mereka, mereka selalu mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Enggak mungkin menambah-nambah dalam agama Selama ada itu Al-Quran mereka amalkan. Kalau nggak ada dalilnya mereka nggak akan mengada-ngada, menambah-nambah, ya membuat perkara-perkara yang baru, baik itu akidah atau ibadah atau hal-hal yang lainnya. Mereka hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi Di dalam e, mencukupkan diri dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka mengikuti sahabat Nabi. Ya, di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, dalam berakidah, dalam berakhlak, beribadah, Al-Quran itu dipahami bukan dengan semata-mata logika mereka, tapi dengan panduan, ya, tuntunan, panduan dari sahabat Nabi yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk mengikuti hal itu. Itulah hal sunnah. Kemudian mereka pasrah berserah diri kepada Allah. Datang perintah dari Allah mereka amalkan. Datang larangan mereka tinggalkan. Datang hadis dari Nabi mereka akan dilaksanakan tanpa menanya apa maksudnya, apa tujuannya, apa hikmahnya tidak. Datang hadisnya sahih dari Nabi, mereka ya amalkan. Begitu mereka mengatakan suatu pendapat tapi hadis sahih bertentangan dengan pendapatnya, mereka tinggalkan pendapat mereka, mereka amalkan hadis. Mereka tidak fanatik pada golongan apapun. Ya, mereka tidak menisbatkan diri kepada selain sunnah. Tidak menisbatkan menisbatkan kepada golongan ini, golongan itu, sekte itu dan sekte dan seterusnya tidak mereka hanya mengikuti sunnah, tidak fanatik pada golongan, pada e, seseorang, pada suatu pemikiran tidak berbeda dengan ahlul bidah yang lainnya, fanatik pada golongan, pada seseorang, pada pemikiran khawarid, pada disebutkan pada khawarid, rafidhah disebutkan pada raf, ya, kemudian mu'tazilah, kemudian e, yang lain-lainnya dinisbatkan jahmiyah disebutkan pada Jahm bin Al-Murji'ah disebabkan pada pendapat irja ya mengatakan iman itu hanya cukup e, keyakinan saja, tidak perlu itu amalan tidak termasuk pada iman. Nah, seperti itu. Dan Jahmiyah, Jahm bin Sofwan atau kepada e, Al-Qadariyah perilaku atau sikap e, pernyataan mereka mengingkari takdir. Adapun mereka ahli sunnah, mereka kan ahli sunnah. Ditambah lagi dengan berjamaah karena sunnah itu selalu bergandengan dengan jamaah. Ya, Kena sunnah akan membawa kepada persatuan. Adapun beda akan memecah belah, maka sering dikatakan ahlul bid'ah wal furqah. Seperti itu. Dan itu dimaksud dengan sunnah ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh ibu yang bertanya. Nah, wallahu a'lam. Nah. atas jawaban Ustaz demikian untuk Ibu Riswati ya yang berada di Pamulang. Baik untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan terlebih dahulu di layanan pesan singkat Ustaz ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz ada yang mengatakan bahwa peperangan-peperangan yang terjadi di negeri Syam saat ini adalah merupakan tanda-tanda hari kiamat dan juga tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi. Apakah benar tersebut, eh, perkataan tersebut Ustaz? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Wallahu a'lam. Allahu a'lam bima kanu ya'malun. Allah lebih tahu apa yang mereka lakukan. Tapi saya tidak bisa memastikan itu tanda-tanda ya eh, apa yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita melihat yang terjadi ya dan apa sebab munculnya hal itu semua kita melihat kronologinya bagaimana ya, dan apa sekarang yang terjadi di sana sulit juga untuk membedakan mana yang betul berjuang untuk negara Islam atau mempertahankan atau masing-masing menisbatkan kepada pemikirannya atau jamaahnya dan sejenisnya oleh karena itu Allahu a'lam ya kalau mereka dalam kondisi fitnah yang sekarang ini terjadi pertumpahan darah atau uh, kaum muslimin billah ya dari fitnah yang terjadi begitu dah eh, ribuan tidak terhitung banyaknya yang telah terbunuh dalam fitnah yang seperti itu nah tentu bagi mereka dalam kondisi yang betul-betul ya ikhlas tulus memiliki akidah yang benar pemahaman yang benar dan mereka mempertahankan kehormatan diri mereka mudah-mudahan mereka bila mempertahankan itu meninggal dalam keadaan syahid tapi apakah bisa kita menghukumi semua yang terjadi itu itu telah betul-betul di jalan Allah Allahu alam permasalahan tidak semudah dibayangkan tapi kita berharap bagi mereka yang tulus niatnya betul-betul mempertahankan agama Allah dan betul eh, mempertahankan kehormatan dirinya mudah-mudahan itu ya di jalan Allah adapun sekarang yang terjadi juga ini bukan ISIS yang ini jamaah ini jamaah itu dan seterusnya semua atas kan Islam Allah lainnya fitnah yang begitu dahsyat di zaman sekarang ini kapan akan berakhir wallahu a'lam ya kapan akan balik karena sengaja itu juga juga setting untuk terjadi yang seperti itu seolah dunia ya melihat menonton apa yang terjadi karena semua wallahu alam apa yang terjadi ya yang sesungguhnya tapi yang jelas di sana perseteruan antara hak dengan batil ya bahwa Syiah dan juga rafidah dengan sekutu-sekutunya orang kafirin ya bagaimana mereka berusaha juga merubah peta ya e, negeri Arab ya Al-Arabiyah bagaimana mereka bermain di sana untuk eh, melakukan bermacam-macam ya aksi ya teror yang mereka lakukan untuk merusak, membunuh ahli sunnah dan juga untuk memporak-porandakan negeri-negeri kaum muslimin. Nah, jadi wallahu alam kita memohon kepada Allah semoga Allah ya menjaga kaum muslimin di sana dan juga menjaga darah mereka dan kehormatan diri mereka dan semoga Allah menghancurkan ya musuh-musuh Islam dan juga makar-makar demi makar mereka lancarkan dan juga musuh-musuh Islam dan juga sekutu-sekutu ya orang-orang kafirin, munafikin ya yang berusaha untuk menghancurkan Islam. Itu yang bisa saya jawab. Saya tidak bisa memastikan itu apa itu tanda-tanda akan terjadi ya turunnya Mahdi dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Nah. Ya, nah baik sekarang jazil atas jawabannya demikian dan selanjutnya masih kami akan angkat pertanyaan di dalam pesan singkat. Ya Ustaz, apakah benar Eh, sebagian besar pengikut dari Dajjal adalah dari kalangan Khawarij dan kebanyakan wanita Ustaz. Nah, <clears throat> ya, uh, nah terdapat dalam hadis bahwa uh, Khawarij yang muncul yang mereka keluar dari ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib kemudian mereka terus akan muncul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kullama kharaja qarnun quti' kullama kharaja qarnun quti' kullama kharaja qarnun quti' setiap mereka muncul ya benih-benihnya itu kemudian e, dipenggal ya dihabisin kemudian sebutu muncul ya dihabisin lagi terus sampai nanti keluar di akhir mereka yang akan mengikuti dajjal ala iradihim dajjal keluar ya mereka terus Eh, menampakkan ya eh, kepalanya dan juga muncul kemudian eh, sampai terakhir betul turunnya dajjal begitu keluarnya dajjal munculnya dajjal itu memang dalam hadis sahih seperti itu tapi apakah kebanyakannya wanita wallahu alam ya mungkin bisa saya cross check lagi tapi yang jelas bahwa khawarij bukan dalam hadis mereka itu terus setiap mereka keluar akan dihabisin ya akan diperangi sehingga mereka sampai sekarang kita melihat tidak ada yang nama khawarid itu orang-orang sekte Apakah itu menamakan sekarang itu yaitu baik itu mungkin menamakan negara mereka atau penamaan-penamaan yang lain daulah Islamiyah atau isin sejenisnya tapi perilaku mereka tetap khawarid. setiap mereka muncul itu akan dihancurkan nanti muncul lagi mereka dihancurkan sehingga akhirnya nanti muncul mereka begitu muncul dajjal dajjal mereka akan mengikuti dajjal itu sahih hadisnya nah tapi tentang masalah wanita apakah penyakitnya dajjal wallahu alam saya akan cross check lagi. Naam, mudah-mudahan bisa dijawab nanti pada kesempatan yang akan datang. Wallahu alam. Naam. Ya, nah baik sekali Nazar atas jawaban Ustaz demikian dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan yang telepon silahkan ya di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali. Silahkan, halo. Halo. Iya, iya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Umma Aminah di Kutai Kartanegara. Di Kutai ya, di Kutai Kartanegara. Dikecilkan terlebih dahulu mungkin Ibu Aminah ya volume televisinya. Volume televisinya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, saya alhamdulillah sudah hijrah. Saya alhamdulillah sudah hijrah. Tahun yang lalu Ustaz. Tahun yang lalu Ustaz. Nah. Eh, uh, suami anak melarang anak ikut kajian Ustaz. Melarang anak ikut kajian Ustaz. Ah, suami anak bilang anak ikut aliran yang sesat. Suami anak bilang anak ikut aliran yang sesat mata niat anak karena Allah Ta'ala Ustaz. Nah, mungkin apa yang harus Ibu lakukan dengan kondisi seperti ini ya? Iya. Baik. Baik di anak-anak yang nggak mau ikut talilan. mm -mm. disebut sesat. Baik. Nggak mau ikut ziarah kubur dia bilang sesat ya Ustaz. Baik. Semua yang saya lakukan ini Ustaz ya Allah karena Allah Taala Ustaz. Nah, ya. Nanti ditunggu uh, jawaban dan nasihatnya oleh ustaz dan insya Allah kami sudah memahami apa yang uh, ingin Ibu utarakan ya, yang ingin Ibu sampaikan dan nasihat yang kami sampaikan ditunggu jawabannya. Nah, syukran jazakallah Ibu jazakallah untuk Ibu Aminah di kota Kata Negara silakan Ustaz. Taib. Terima kasih kepada Ibu Aminah. Barakallahu fiik. Semoga Allah ya meneguhkan kita di atas uh, sunnah Nabi sampai ajal ya menjemput kita. Taib. E, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Saya yakin bahwa juga mungkin yang dihadapi oleh Ibu Aminah juga mungkin dihadapi dirasakan oleh sebagian mungkin para umahat yang lain ya. Baik itu menghadapi dari mungkin dari suami atau mungkin dari ya, keluarga atau mungkin tetangga dan sejenisnya intinya bahwa begitu dia ingin e, kembali kepada tuntunan hidup Nabi ya disilakan tadi hijrah hijrah itulah meninggalkan meninggalkan suatu yang e, jelek pada yang baik meninggalkan perbuatan-perbuatan ditemukan syirik pada tauhid meninggalkan perbuatan-perbuatan mungkin bid'ah pada sunnah meninggalkan perbuatan maksiat pada ketaatan Nah, dari kejelekan kepada kebaikan dia tinggalkan hijrah. Jadi muhajiru man hajara Allah man hajara mana Allahu anhu kan begitu. Bahwa yang hijrah itu orang yang meninggal akan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dan ini jelas membutuhkan perjuangan. Tidak semudah yang dibayangkan. Karena kita memahami suatu budaya, tradisi, pemahaman yang telah turun temurun, mungkin tujuh keturunan ya, telah turun temurun seperti itu maka tidak akan mungkin dengan sekejap mata dengan mungkin ya sebulan dua bulan setahun dua tahun itu bisa diterima dan bisa di e, seorang itu bisa memahaminya nah oleh karena itu kita harus sabar ibu Aminah harus sabar dalam hal ini ini ujian dan apa yang ibu hadapi masih ringan bila dibandingkan apa yang hadapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana tantangan beliau? Ya. Dari pamannya, dari kabilahnya dan dari orang-orang yang uh, musyrikun bagaimana membenci dan uh, mengatakan kepada beliau sahir, tukang sihir dan juga majnun, gila dan macam-macam ya. Uh, suatu yang sangat aneh dikatakan macam-macam Nabi Muhammad disebut dengan hal seperti itu. Ya. Jadi masih ringan ya akan tetapi kita harus perlu sabar inilah di sini kita dibuktikan ada eh, bentuk kesabaran karena tatkala kita meninggalkan suatu yang terlarang kepada yang diperintahkan suatu yang tidak baik kepada yang baik ini membutuhkan kesabaran ya kesabaran nah karena setiap yang berpegang teguh dengan al-haq dengan kebenaran pasti akan diuji dan dicoba Allah akan menguji Allah sedang menguji iman ibunya Aminah ya ibu Aminah diuji oleh Allah, dia sabar ke dalam menghadapi hal ini atau bagaimana? Dan kita semua akan diuji semakin tinggi tingkat keiman dan takwa kita, semakin kuat iman, semakin banyak ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah, setiap orang yang berpegang teguh dengan kebaikan, sebab berpegang teguh dengan sunnah pasti akan menghadapi ujian. Setiap orang yang mengajak kepada kebaikan pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar. Wasiat Luqman kepada anaknya, wa'mur bil ma'ruf iwan 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Perintahkanlah kepada kebaikan, cegah dari kemungkaran dan kemudian sabar. Kenapa? Karena setiap yang mengajak pada kebaikan akan dimusuhi. Setiap yang mencegah dari kemungkaran akan dimusuhi. Karena kebanyakan manusia berada atas kebatilan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa eh, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Jika engkau mengikuti mayoritas manusia di permukaan bumi ini maka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kenapa demikian? Karena kebanyakan mereka wa aktsaruhum fasikun, kebanyakan mereka fasik kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit yang bersyukur. Berarti yang banyak kufur nikmat, kan begitu. Intinya ini hal yang biasa, ya. Dan apa yang ibu alami bukan sesuatu yang akan menghancurkan hidup ibu, tidak itu hanya sebagian dari ujian Allah. Ibu harus sabar. Itu suami ibu. Ya dan dulu ibu harus yakin juga dan harus paham juga bahwa sebelum kita mendapatkan hidayah ya untuk meninggalkan yang jelek tadi, meninggalkan perbuatan-perbuatan beda kepada sunnah tadi. Kita juga mungkin dulu seperti itu juga sama, melakukan hal yang sama. Dan kita alhamdulillah dapat hidayah. Dan ini semata-mata karunia dari Allah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan petunjuk tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita syukuri. Kadzalikum kuntum min qabl famanna Allah alaikum. Begitu juga kalian sebelumnya kemudian Allah berikan taufik karunia kepada kalian. Jadi kita harus ibu pahami itu suami ibu ya, tapi tentunya ketaatan kepada suami dalam kebaikan. Kalau dia melarang ya untuk sementara karena belum tahu dilarang, ya ibu sabar dulu kalaupun dia ibu tidak bisa mendatangi kajian kan bisa juga mendengar ya banyak sarana karena untuk mendapatkan ilmu tadi tidak mesti harus juga datang kalau kondisinya seperti itu dengarkan ya kajian mungkin dengarkan mungkin televisi radio atau membaca begitu ya dan doakan suami ibu doakan suami ibu dan ini termasuk ibadah didoakan suaminya ya karena petunjuk itu di tangan Allah ibu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling ibu cintai ya Nabi SAW tatkala berusaha ingin memberikan hidayah kepada pamannya dan tidak bisa pamannya meninggal dalam keadaan kufur dalam keadaan syirik maka turun ayat mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai tapi Allah lah beri hidayah kepada orang yang dikehendakinya jadi sabar ibu doakan suaminya ya apalagi di Eh, bulan-bulan yang bulan yang penuh berkah ini itu orang yang berpuasa itu memiliki doa yang mustajabah lisaimi dakwatun la turad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang berpuasa memiliki doa yang tidak ditolak oleh Allah thalathun la turaddu da'watuhum ya as-saimu na'am hatta yuftir kemudian al-imamul adil kemudian juga dakwatun mazlum ada tiga golongan yang tidak ditolak ya doanya oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang imam adil, seorang pemimpin yang adil, ya. Kemudian orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian juga doa orang yang terzolimi. Itu ibu berdoa di sela-sela di sela-sela ya kehidupan kita selama Ramadan ini, maka berdoa banyak berdoa di waktu kita berbuka. Kemudian juga di penghujung malam tatkala Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi sedang kebesaran keagungannya. Allah menyeru kita Ya, siapa yang berdoa kepadaku man yad'uni fa astajibu la. Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Man yas'aluni fa'utiya. Siapa yang akan siapa yang memohon akan aku beri dan man yastaghfiruni fa'aghfiru la. Siapa yang memohon keampunan akan aku ampuni. Itu janji Allah. Maka ikhlaskan niat dengan khusyuk memohon kepada ya Allah, berilah hidayah petunjuk pada suamiku kepada ya uh, ayah dari anak-anak anakku kan begitu begitu jadi berdoa itu merupakan dan bila suami mendapatkan hidayah disebabkan doa dan usaha dan juga e, kerja keras ibu mengajak dia untuk memahami sunnah ini maka itu ibu akan mendapatkan pahalanya. Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Seorang yang mengajak kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Man sanna sunnatan fil Islam, na'am falahu ajruhu wa ajru man amila bihi min ba'dihi la yanqusu min ujurihim syai. Orang yang buat suatu kebaikan dalam Islam diikuti oleh orang yang lain maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakan itu dan tidak berkurang pahala orang yang mengerjakan. Begitu. Jadi terus diajak berdoa, ya jangan berputus asa, terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala karena apabila Allah mengendaki ingin mendapatkan ya memberikan hidayah kepada seorang hamba, Allah akan mengatakan ya kun maka dia akan mendapatkan hidayah seperti itu terus berdoa kepada Allah dan juga ya, kalau seandainya ada hal-hal yang akan menimbulkan mungkin konflik yang berkepanjangan di rumah mungkin lihat mana yang lebih ringan resikonya kan begitu mana lebih ringan resikonya itu yang dilakukan kalau seandainya dilarang untuk sementara karena dia belum ya bisa memahami, masih mungkin memahami mengikuti tradisi yang sebelumnya, sabar dulu Ibu. Bisa mungkin dengan cara yang lain membaca, dengan bisa juga ya di mendapatkan artikel-artikel yang baik mungkin di internet dan kemudian juga mendengar televisi seperti ini. Ya, Alhamdulillah, Ibu tetap masih dalam keadaan yang baik dan insya Allah perlahan-lahan baru satu tahun ya mudah-mudahan terus tahun yang akan datang mudah-mudahan beliau ya kita berdoa semoga suami dari Ibu Aminah mendapat hidayah di bulan yang penuh berkah ini sungguh sangat indah dan juga mudah-mudahan suami ibu juga mendengar apa yang saya sampaikan bahwa sungguh ya tidak ada keindahan hidup ya tidak ada kemuliaan dalam hidup tidak ada yang namanya hidup yang paling tenang, paling tentram, paling bahagia daripada hidup di atas tuntunan hidup Nabi. Saya ingin bertanya kepada kita semua, siapa yang paling mulia dalam hidup ini? Siapa yang paling bahagia dalam hidup ini? Bukankah kita mencari kemuliaan, kebahagiaan? Nah, benar kita mencari hal itu. Tapi siapa yang paling mulia? Nabi mengatakan, "Inni wallahi la akhsyakum wa atqakum lillah." Demi Allah, Aku kata Nabi orang yang paling takut dan paling bertakwa di antara lain pada Allah. Beliau orang yang paling bahagia. Maka bila kita ingin bahagia ikuti beliau. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami. Itu yang bisa sampaikan pada Ibu ya Aminah. Mudah-mudahan menjadi renungan dan juga menjadi bekal untuk mengarungi hidup ini terutama dalam yang mungkin mengatasi sebagian komplek-komplek ya gelombang-gelombang kecil ya dalam hidup ini adalah Dilem uh, dinamika kehidupan, dinamika kehidupan seperti itu. Yang mudah-mudahan terus bahtera kehidupan ibu terus berlabuh di pantai sunnah yang akan membawa kepada surga nantinya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan uh, hari yang mulia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat, keampunan dan juga lindungan Allah dan juga semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk melakukan ibadah dan seluruh ketaatan di bulan yang penuh berkah ini Ya Allahumma amin Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik Allahumma Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكها أنت ولي مولاها ربنا أتنا في